Nah. Sebagaimana dikatakan oleh Hafizahullah taala bahwa an najasa sesuatu yang najis An-najasah qadarun makhsusun yamna'u jinsuhul jinsuhus salah. Bahwa najasa adalah kotoran yang bisa menghalangi seseorang dalam melakukan sholat. Nah. Dan perlu kita ketahui bahwa apabila kita terkena sesuatu yang najis itu tidak membatalkan wudhu kita bukan termasuk dari pembatal wudhu terkena sesuatu yang najis karena yang wajib seseorang apabila terkena sesuatu yang najis yaitu hanya membersihkan saja dan wudhunya tetap sah nah, terkena sesuatu yang najis bukan termasuk dari pembatal wudhu. Dan najis adalah sesuatu yang menghalangi seseorang dalam melakukan sholat. Kalmaitah seperti bangkai. Wadam. Dam di sini itu damul haid, darah haid. Khamr. Wal baul, wal ghaid sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wasiyabaka fatahhir Kemudian masalah yang telah kita pelajari sebagaimana dikatakan Allah taala seseorang yang melihat sesuatu yang najis setelah salat wala yadri mata hadatsat dan dia tidak mengetahui kapan najis itu menempel di tubuhnya ataupun di pakaiannya. Fasolatuhu sahihah, maka solatnya sah. Nah, karena dia melakukan dengan tidak sengaja. Nah. Dan jika seseorang yang apabila mengetahui sebelum solat sehingga yang harus kita lakukan apabila kita mengetahui sebelum solat maka langsung diganti karena ditakutkan kita ini ketika akan sholat lupa menggantinya. Nah, apabila hal ini terjadi, seseorang mengetahui sebelum sholat, lakin nasiya ayuzilah akan tapi lupa untuk menggantinya, untuk menghilangkannya, maka sholatnya juga sahih, sholatnya sah alal qaulur rajih. Kemudian masalah yang berikutnya yang telah kita pelajari, yang telah kita bahas Seseorang yang mengetahui ada sesuatu yang najis ketika sholat. Fi asna'is sholat. Dikatakan oleh Hafizahullah Ta'ala wa amkanahu izalatuha min ghairi amalin kathir ka khala'in na'al wal imama wa nahwihima azalahuma wa bana apabila dia bisa untuk melepasnya tanpa memerlukan gerakan yang banyak nah, seperti melepas kedua sendalnya atau imamah. Azalahuma wa bana. Silahkan dibuka dan teruskan sholatnya. Hal ini sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW bersama para sahabatnya. Wa in lam yatamakkan min izalatiha apabila tidak memungkinkan maka sholatnya batal. Tidak sah. Nah. Karena termasuk dari syarat sahnya salat yaitu izalatu an-najasah, menghilangkan sesuatu yang najis. Qala hafizahullah taala ولا تصح الصلاة إلى المقبرة غير صلاة الجنازة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم الأرض كلها مسجد إلى المقبرة والحمام rawahu khamsa ila an-nasa'i wa sahahu tirmidzi wala tasihhu shalah fil maqbarah tidak sah seseorang salat fil maqbarah di kuburan tidak sah seseorang salat di di kuburan ghairu salatil janazah selain dari salat jenazah. Nah. karena salat jenazah di kuburan pernah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam menanyakan kepada para sahabatnya di mana perempuan yang biasa membersihkan masjid. Ini tugasnya membersihkan masjid. Maka para sahabat mengatakan matat ya Rasulullah. Telah meninggal ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, Kenapa kalian tidak memberitahu kepadaku? Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, Tunjukkanlah kepadaku kuburannya. Kemudian para sahabat menunjukkan kuburannya kepada Nabi Shallallahu Wasallam dan Nabi Shallallahu Wasallam sholat jenazah di atas kuburannya. Nah, ini dalil bahwa menunjukkan bahwa sholat jenazah seorang yang luput dalam sholat jenazah boleh untuk melakukannya ketika sudah dikuburkan sholat jenazah jais. Selain sholat, selain dari sholat jenazah, majus. لقوله sallallahu alaihi عليه al الأرض kulluha masjidun illa al والحمام wal hammam. al Bahwa bumi itu adalah masjid. Semuanya. Illa al wal hammam kecuali kuburan wal hammam kamar mandi atau WC. Rawu khamsa ila nasai wasahu tirmidhi. Nah. Rawu khamsa. Khamsa di sini yang diantaranya Abu Daud. Ibn Majah. Imam Ahmad juga sama mengeluarkan. Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban. Al-Hakim juga. Dan hadis ini dari hadis min hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu dan hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi taala alaih kama fi sahih Abi Daud kama fi sahih Abi Daud nomor 507 Wa qala sallallahu alaihi wasallam la tusallu ila al-qubur wa la tajlisu 'alaiha Dan juga dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam "La tusallu ilal kubur." Janganlah kalian salat menghadap ke kuburan. La tusallu ilal kubur wala tajlisu 'alaiha dan juga janganlah kalian duduk di atasnya. Duduk di atas kuburan. Rawahul jamaah ilal Bukhari. Kalau rawahul jamaah ilal Bukhari berarti dikeluarkan oleh sahabat sunan yang lain kecuali Bukhari. Baik. Rawahul Muslim min hadis Abi Marsad Abi Marsad Mim Ra Sa Dal Abi Marsad Al-Ghanawi. Naam. Wa qala alaihi salatu wassalam, "Ala fala al qubur masajid." Dan juga hadis Nabi alaihi salatu wassalam, "Ala fala al qubur masajid." Ingatlah, janganlah kalian jadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Nah. Dalam hadis Nabi Rasulullah SAW, La tusallu ilal kubur, wa la tajlisu alaiha. Ini dalil menunjukkan larangan seseorang sholat menghadap ke kuburan. Karena kiblatnya sholat bukan kuburan. Tetapi Ka'bah. Dan juga jangan sampai ada kuburan. Di sini akan dikatakan oleh Syekh Saleh Fidahullah Ta'ala Baik kalian sholat menghadap kuburan atau di wilayah masih wilayah kuburan. Nah. Nabi mengatakan la tusallu ilal kubur. Ini dalil haramnya sholat kuburan. Nah, menjadikan kuburan arahnya orang yang sholat Dan seseorang yang sholat menghadap kuburan tidak sah sholatnya. Dan para ulama menyebutkan bahwa sholat menghadap kuburan, sholat di kuburan, ini sholat yang di sana dikatakan oleh Hafidhahullah Ta'ala ilahnya bukan karena kan najis tetapi pengagungan kepada kuburan tadi ini kuburannya wali kuburannya fulan bin fulan ingin minta barokah di dalamnya agar sholatnya diterima nah, ini mencegah terjadinya apa ditakutkan bisa terjadinya kesyirikan di dalamnya. Nah. Dan juga Nabi alaihi SAW mengatakan la tajlisu 'alaiha dan jangan dan jangan duduk di atas kuburan. Ini juga dalil tentang haramnya seseorang duduk di atas kuburan. Duduk di atas kuburan. Menginjak juga sama Bahkan para ulama mengatakan lebih parah menginjak kuburan. Nah, kenapa? Karena kuburan adalah rumahnya penghuni kuburan. Apa yang kita ucapkan ketika kita memasuki kuburan? Assalamualaikum ya ahlad diyar. Assalamualaikum wahai ahlud diyar ini pemilik kuburan, rumah-rumahnya mereka. Nah. Dan para ulama menyebutkan bahwa haramnya menyakiti mayit sama seperti haramnya menyakiti ketika dalam masa hidupnya. Coba kalian tidur diinjak-injak, mau tidak? Para ulama mengatakan sama. Haramnya menyakiti mayit sama seperti haramnya menyakiti orang yang hidup. Itu rumah mereka. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala Nabi mengatakan jika seandainya kalian duduk di antara kalian duduk ala jamrah di atas bara api nah, dan membakar bajunya bahkan bisa membakar ke kulitnya sampai ke kulitnya khairun lahu bi ayyajlisa ala qabrin itu lebih baik baginya daripada dia duduk di atas kuburan Umur ancaman yang keras dari Nabi Alaihi Wasallam seseorang duduk di bara api membakar pakaiannya bahkan sampai membakar kulitnya, tentu akan terasa sakit. Nah, dan Nabi mengatakan itu lebih baik daripada kalian menginjak di atas kuburan. Larangan seseorang duduk itu lebih ofan, itu lebih baik mi'ayya bisa Allah kubur. Duduk di atas bara api, membakar pakaiannya, sampai ke kulitnya itu lebih baik daripada duduk di atas kuburan. Duduk di atas kuburan. Dan Nabi Rasulullah ketika melihat seseorang ke kuburan, nah, ada yang memakai sendal. Nah, Nabi mengatakan, Wahai pemilik sendal, lepaskanlah sendalmu. Karena engkau telah Fakot adait Kau telah menyakiti. Kenapa? Penghuni-penghuni kuburan. Walaupun kita memasuki kuburan tidak menginjak-injak eh, kuburan akan tapi kita juga menyakiti mereka dengan kita memakai memakai sendal. Nah, Syekh Uthamin mengatakan bahwa apabila kuburannya tadi bersih, tidak ada duri di dalamnya, kita lepas. Sedangkan apabila di sana terdapat duri, saya kalau lepas sendal saya saya terkena duri, sakit misalkan. Allah Masyurul Hamin mengatakan jais. Nah, karena nanti ditakutkan menginjak. Nah, tapi kalau di sana aman, bersih, karena kebiasaan kuburan itu dibersihkan. Nah, tidak ada duri, lain sebagainya, maka lepaskan. Walaisal illah بالنهي عن الصلاة في المقابر أو عندها خشية النجاسة وإنما هي خشية تعظيمها wattikhadha awthanan. Berkata hafizahullah taala bahwa larangan sebab dilarangan tadi salat di kuburan atau menghadap ke kuburan bukan dikarenakan khisyatan najasa. Ditakut bukan dikarenakan terdapat sesuatu yang najis. Nah. Wa innama akan tetapi hiya khasyatu ta'zimha. Ditakutkan ada pengagungan. Wattikhadiha authanan atau menjadikan dia berhala di dalamnya ingin mendapatkan barokah di dalamnya. Fal illa saddud dari'ah dan illahnya sebabnya larangan adalah mencegah dari sesuatu yang akan terjadi. Apa itu sesuatu yang sesuatu yang akan terjadi? Yaitu ibadati an ibadati al-maqburinin. An ibadati al-maghfurin yaitu ibadah kepada penghuni-penghuni kuburan. Nah, yang anggap seseorang yang saleh dibangun di atas masjid kuburan sehingga orang banyakkan berbondong-bondong ingin ingin sholat di dalamnya ingin mendapatkan keberkahan sehingga dikatakan oleh Allah Shallallahu Fauzan ilahnya adalah sadud dari'ah yaitu mencegah terjadinya kesyirikan larangan sholat di di kuburan wa tustasna salatul janazah fayajuz fi'luha fil maqbarah wa tustasna pengecualian sholat di kuburan itu sholat jenazah Fayajuz fi'luha fil maqbarah diperbolehkan seseorang salat di kuburan li fi'lin Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Abbas dan juga hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhuma kisahnya yang tadi kita sebutkan seseorang sap, tukang bersih-bersih di masjid, perempuan yang meninggal. Kemudian Nabi belum sempat untuk mensolatkannya dan mensolatkan di atas kuburannya. Pada jais. Wadalika yukhassisu an-nahya. Dan itu, ini solat di kuburan, solat jenazah, adalah pengkhususan, dikecualikan dari larangan tersebut. Wa kullu ma dakhala fi ismil maqbarah mimma hawla al-qubur la yusalla fihi. Dan semua yang masuk ke nama kuburan mimma hawla al-qubur yang di lokasi kuburan ataupun wilayah kuburan la yusalla fihi maka janganlah salat di di dalamnya لأن النهي يشمل المقبرة وفناءها الذي حولها karena larangan itu mencangkup al-maqbar kuburan wa finaaha alladhi haulaha dan halaman kuburan dan sekitarnya. Kalau ada yang bertanya Ustaz saya sholat bukan di kuburan. Tidak di ya, kuburan itu tapi kuburan di belakang saya. Misalkan. Itu termasuk wilayah kuburan. Termasuk wilayah kuburan. Sehingga harus ada pembatas. Mana wilayah kuburan, mana masjid. Nah, kalau di sana tidak ada pembatas, ya berarti masuk wilayah halaman kuburan. Nah, masjid, kemudian ada kuburan, kuburan, kuburan, kuburan. Masuk wilayah halaman masuknya. Nah, berbeda dengan apabila sudah terpisahkan dengan tembok. Sudah terpisah. Ini masjid, ini kuburan. Maka tidak termasuk. Maka tidak tidak termasuk. <clears throat> Wa qala fidahullah ta'ala. Qala Syekh Islam bin Taimiyah fil masjid al-mabni 'ala al-qabr di masjid yang berkata Syekh Muslim Taimiyah rahimallahu taala di masjid al mabdi 'ala al-qabr yang di sana di bangun di atasnya kuburan berkata Syekh Islam rahmatullahi taala alaih la yusalla fihi fardhan wala naflun la yusalla fihi fardhun wala naflun janganlah salat di dalam kuburan ini di kuburan Fihi fardun wala naflun. Salat wajib ataupun salat sunnah. Fa in kana al-masjid qabla al-qabr ghuyra. Imma bi taswiyah qabr. Au nabjihi wa in kana jadidan. Apabila kuburan apabila masjid dibangun sebelum kuburan. Masjid dibangun sebelum kuburan, ghayra dirubah. Nah. Imma bitaswiyah bisa saja dengan diratakan kuburannya au nabjihi ingkana dan atau dipindahkan dikeluarkan ambil tulang belulangnya dipindahkan ke kuburan. Pindahkan ke kuburan tempat-tempat kuburan. Naam. Wa in kana al-qabru qabla al-masjid dan apabila kuburan sebelum masjid fa imma ayyuzal masjid bisa dengan menghilangkan masjid kenapa karena kuburan paling dulu. Nah, wa imma atau bisa saja ayuzala suratul qabr yaitu dihilangkan bisa juga di kuburannya di dilenyapkan kuburannya yang di dipindahkan ini al perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi taala alaih kama fi majmu' kama fi majmil fatawa kama fi majmu'il fatawa. Nah. Dan ucapan ini bahwa menunjukkan bahwa tidak boleh menyatu antara masjid dengan kuburan. Nah. Bahkan Nabi alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qatalallahu al-yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid muttafaqun alaih wa zada muslim wan nasara dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan semoga Allah membinasakan orang-orang Yahudi dalam riwayat Muslim semoga Allah membinasakan Yahudi dan Nasor yang mereka menjadikan kuburan-kuburan ambiyahim nabi-nabi mereka masjid. Nah, jadikan masjid di dalamnya. Nah. Bahkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kanu idza mata fihim ar rajul salih banau ala qabrihi masjidan. Apabila ada yang di antara mereka yang meninggal rajulun salih, mereka membangun di atas kuburannya masjid, tempat ibadah mereka. Dan Nabi mengatakan ulaiki syirrul khalq. Mereka adalah makhluk yang paling jelek. Nah, nah, di sini larangan tentang menjadikan kuburan ada masjidnya. Ataupun masjid ada kuburannya. Intinya sama. Dalam masjid ada ada kuburan. Nah, dan Nabi mengatakan mengatakan al-ardu kulluhal masjid ilal maqbara wal hammam. Bahwa bumi itu semuanya masjid, tempat ibadah. Silahkan kalian mau sholat di mana saja kecuali kuburan dan juga hammam. Sehingga seorang yang sholat di masjid yang ada kuburannya tidak asal sholatnya. Sebagaimana larangan dari Nabi alaihi salatu wassalam. La tusallu ilal kubur. Nah. Ala fala tatakhidul kubur masajid Dan ini adalah merupakan perbuatan orang-orang Yahudi dan Nasara yang mereka membangun masjid di atas kuburan. Qala ولا تصح الصلاة في المسجد الذي كبلته إلى القبور لقوله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور Dikatakan oleh Hafidahullah Ta'ala dan juga tidak sah. Salat di masjid di masjid yang kiblatnya kuburan. Ada kuburan. Yang kiblatnya menghadap kuburan. Likoli sallallahu alaihi wasallam la tusallu ilal kubur. Janganlah kalian salat menghadap kuburan. Bagaimana hadis yang sebelumnya kita sebutkan. Nah, وقال ولا تصف صلاة في الحشوش وهي المراء وهي المراء حد المعتدة لقضاء الحاجة dan tidak boleh seseorang salat fil hashush yaitu tempat seseorang membuang hajat buang kotoran buang air kecil ataupun buang air besar ini WC fayumna'u minas salah fi dakhil al-hush dan dilarang salat di dalam WC. Sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan, al-ardu kulluha masjid ila al-maqbarah wal hammam. Bahwa bumi itu adalah semuanya masjid kecuali kuburan dan hammam. Liqaunihi mu'addan lin najasah karena kan bahwa WC adalah menampung najis. Kotoran manusia, air kencingnya dan juga kotorannya itu najis. Dan WC itu adalah tempat penampungan najis. Nah. Walianna syari mana'a min dzikrillah fihi. Dan syariat melarang seseorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam WC. Ma justru Bahkan ketika Nabi alaihissalatu berada di dalam WC, ada salah satu sahabatnya mengucapkan salam, assalamualaikum. Nabi tidak menjawabnya. Kenapa? Karena ucapan salam itu zikir. Assalamualaikum. Keselamatan untuk kalian. Juga salam merupakan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan menjawab salam hukumnya wajib. Dan Nabi SAW tidak menjawabnya. Kenapa? Karena berada di tempat WC. Dilarang seseorang di WC berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang apabila dia sholat di dalam WC akan mengucapkan Al-Fatihah, kemudian mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim, mengucapkan Subhana A'la, Nah, bahkan para ulama juga menyebutkan ngobrol saja di WC dilarang. Nah, kecuali sesuatu yang darurat. Contohnya tidak ada gayung. Berbicara kepada orang yang di luar, ambilkan gayung. Nah, ada jais. Nah, Fasolatu awla bil mana dan solat lebih utama dilarang. Dikir saja dilarang, apalagi solat di dalam WC. Walianna al-husus syayatin. Dan dikarenakan WC di sana terdapat syaitan. Sebagaimana kita disyariatkan ketika masuk ke dalam WC untuk berdoa. Apa doanya? Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau minal khubsi wal khaba'ith. Apa itu khubsi? Jin laki-laki wal khaba'ith jin wanita, perempuan. Nah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala minal khubsi wal khaba'ith. Nah, sehingga seseorang ketika dalam WC cepat-cepat selesaikan hajatnya, setelah itu keluar. Nah, kenapa? Karena tempatnya syaitan. Tempatnya syaitan. Nah. <clears throat> طيب kita teruskan lagi insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.